Sudah ada yang bergabung. Halo Pak Zainal. Sore Pak. Mohon maaf Pak Zainal bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radio Anda. Ya. Silakan Pak Zainal. Kalau menurut rapat saya, saya sih berpendapat begini ya, kalau pengusaha besar sih mungkin nggak begitu sulit karena dia kan punya sumber daya manusia, punya modalnya juga udah lebih, nggak punya kalau yang usaha menengah kecil lah tuh mampus kita kemana ngumpulin sampah naruhnya di mana bingung ya mungkin maksudnya sih baik maksudnya tapi kan kemampuannya belum bisa udah Terima kasih Pak Zainal. Kita beralih ke Pak Gilbert. Halo Pak Gilbert. Ya, selamat sore. Sore Pak Gilbert, silakan. Tertarik saya sama yang Bapak yang tadi itu. Ada kata-kata mampus Ya benar maksud karena ini kan penambahan biaya lagi ya. Biaya sudah banyak, biaya siluman, pajak, ya kan biaya tetek bengek, demo buruh dan lain sebagainya ini ditambah lagi seperti ini. Kalau bagi yang besar sih memang enak, tapi kalau bagi yang menengah ke bawah, pengusaha-pengusaha yang kemasan yang menengah ke bawah bagaimana jalan keluarnya? Ya, ya kadang-kadang peraturannya itu peraturan panik semua tuh dalam keadaan panik dikeluarin peraturan. Nah, gitu aja, makasih. Jangan ya, lupa, Alfred. Selamat sore, saya matikan nanti ah, ada di rumah ya. Memang bagus aturannya sih supaya tidak ada pencemaran lingkungan. Cuman dalam pelaksanaannya setengah mati ini, kecuali outlet-outlet yang ada misalnya toko-toko ya eh, mau mau apa tuh menerima kembali Eh, apa bungkusan-bungkusan kemasan-kemasan yang telah dipakai kalau, tapi kalau tidak saya kira susah saya mengumpulkannya itu terima kasih Pak sorry Pak Frankie oh, sorry Pak silakan Pak Frankie ya idenya sangat bagus cuman ya, cara pelaksananya harus dipikirkan jangan cuma ide berhenti di batas ide saja karena kan kalau ngumpulin barang bekas ada pemulung ada siapa kalau pihak pabrik kita sendiri yang pakai habis minum harus mesti ngumpulin botol minuman terus ngumpulin kemana juga rasanya agak sulit ya anu, anu tempat sampah itu aja organik apa apa yang jauh ulang segala macam kan belum tentu semua orang naruh pada tempatnya sampah plas sampah basah sampah apa itu itu nah itu anu lebih dipikirkan gimana caranya apakah dari pemulung ini juga ada partisipasi ada pengukuran dari pemerintah atau apa yang nggak tahu kayaknya sangat sulit itu dilaksanakan cuman idenya sangat bagus terima kasih pak terima kasih Pak Franky halo Pak Wahyu selamat sore Pak Wahyu halo Pak Andre selamat sore sore Pak Andre silakan ya, memang kenapa pemerintah sudah nggak sanggup membeli yang baru untuk pemasan untuk pemasan ini sangat kendor tahan kalau saya melihat dia ya banyak juga nanti kalau kita kumpulin ya masalahnya nih toko-toko mau nggak menerima harus saya kumpulin di rumah kaleng-kaleng satu aja ada bungkusan kardus ini saya bawa ke apa eh, Alfamart atau ke Hypermarket ke Giant atau ke mau nggak mereka menerima sangat tertarik ya mesti disosialisasikan kayak ah, ini bekas daur ulangnya bekas apa yang bisa boleh didaur ulang begitu ya kalau bekas kondom kita daur ulang kan kotor ya mamanya kalau bekas bungkus kondom kita daur ulang kotor itu nggak pantas terima kasih pak terima kasih Pak Andre halo Pak Leo Ya, selamat sore Pak Gery. Sore Pak Leo. Ya Pak Gery, eh, itu tanggung jawab pemerintah soal itu uh, sampah-sampah gitu. Dan eh, itu tanggung jawab pemerintah juga membersihkan debu-debu jalanan supaya jalanan nggak ada debu seperti Singapura. Terima kasih. Terima kasih Pak Leo. Malam Pak Agus. Halo malam. Selamat malam, silakan Pak. Nah, itu peraturan tuh dari mana idenya ya? <laughs> Siapa yang mau suruh narikin? Ya kan? Nah, emangnya siapa yang mau gaji untuk narikin kemasan ulang? Kan dia menjual produk. Justru itu kan kemasan yang sudah dipakai kan menjadi sampah. Masa produsen suruh ngorek-ngorek di sampah. Itu kan kerjaannya tindak kebersihan. Bagaimana itu peraturannya? Bingung deh. Ya, ya. Gitu Terima kasih Pak Agus. Pak Indra, selamat malam silahkan Pak. Iya malam Bu. Iya saya pikir pemerintah tuh bikin aturan menasal bikin aja kali ya tanpa dipikirkan. Memang ada beberapa yang perlu tema saya seperti kayak kemasan yang bisa ditarik kurang tanpa disuruh pun ah, biasanya tuh para pengumpul pemulung itu akan mengumpulkan. Tapi kalau beberapa uh, banyak sekali makanan yang berkemasan itu kan tidak bisa ditarik ulang atau istilahnya itu dikumpulkan oleh pemulung. Uh, mungkin karena nilai ekonomisnya tidak ada. Nah, akibatnya siapa yang mengumpulin bu? Itu kan yang jadi masalah teknisnya bagaimana. Ya, terus kemudian uh, nanti tata caranya lagi kemudian dibalikan ke pabrik itu saya rasa peraturan yang tidak jelas dan akan menimbulkan nanti didompet sama oknum menjadi satu senjata untuk memeras pengusaha itu Bu. Itu saya rasa peraturan tersebut harus dihapus. Nah, nggak logis lah menurut saya Bu. Terima kasih. Adi, selamat malam. Silakan. Selamat malam. Ya, saya rasa saya lihatnya ini pemerintah sedang peduli sama lingkungan ya. eh, sedang tidak eh, eh, sedang peduli lingkungan. Kemudian saya lihat saya baru saja dari Jepang ya itu disediakan setiap jalan empat sampah tiga, tiga jenis ya, plastik, ya, organik, sama geling, botol. Nah, ini pemerintah kita ini harusnya mikirinnya ke situ aja dulu, nggak usah ke eh, perusahaan harus menarikin sendiri ya. Itu namanya mereka nggak mau kerja di nasib bersihan Kemudian eh, untuk konsumen sendiri sekarang udah ada solusinya atau plastik yang bisa terbuat dari bahan singkong itu sedang dikembangkan. Nah itu harus disupport pemerintah. Ada penelitian kemarin, jadi tidak teru tidak terurainya sangat cepat ya, jadi nggak jadi sampah. Itu harus di, di, di pemerintah, bukan pemerintah melepas tangan gitu aja. Pak John? Ya. Silakan. Ya, selamat malam. Uh, saya setuju dengan pendapat yang dilontarkan oleh Bapak yang pertama tadi yaitu itu merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kalau misalnya di Australia di mana di negara manapun ya itu ada tiga jadi ada kotak yang eh, apa tempat sampah yang merah terus yang kuning sama yang hijau yang hijau adalah buat yang green misalnya adalah daun atau batang pohon ya kan terus yang kuning biasanya bisa untuk recycle terus yang merah biasanya untuk yang benar-benar sampah gitu. Nah, dari tiap rumah tangga itu diwajibkan untuk disiplin seperti itu. Kalau misalnya salah, kita salah menempatkan aja, ya itu akan kena denda gitu. Dan itu dari pemerintah daerah selalu sosialisasi. Jadi itu dari tiap rumah tangga, nggak ada lagi pemulung lah apa nggak ada. Dari rumah tangga udah dipilah-pilah, udah segmentasi Itu namanya kerja pemerintah yang betul. Dan itu gratis, itu tanggung jawab pemerintah. Itu terima kasih. Terima kasih kembali.